Pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan majlis kita membaca dan mengambil faidah dari kitab Syarah Al-Usul Sittah Penjelasan terhadap Kitab Usul Sittah Kitab Al-Usul Sittah Sebagaimana telah kita ketahui Sebuah karya atau risalah dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Yang berisi enam perkara prinsip yang telah diterangkan enam perkara ini di dalam Al-Quran demikian pula di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang gamblang wadihan jelas sehingga bisa dipahami oleh kaum muslimin bahkan bukan dari kalangan para penuntut ilmu. Mereka pun bisa memahaminya ketika membaca dalil-dalil dari Al-Quran ataupun sunnah tersebut tentang enam prinsip yang beliau jelaskan dalam kitab. Namun sebagaimana telah kita sebutkan bahwa banyak yang salah dalam enam prinsip ini oleh karena itu Syekh Mu'allif rahimahullah menjelaskan enam perkara ini agar kaum muslimin bisa memahami dengan baik agar mereka terlepas dari syubhat syubhat-syubhat dari orang-orang yang keliru dalam enam perkara ini dan para ulama mengatakan bahwa penyelisihan, pelanggaran dalam enam perkara prinsip yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini ada yang bisa sampai kepada kekufuran, ada yang bisa sampai kepada perkara naam kebid'ahan. Ini merupakan dosa besar. Oleh karena itu penting bagi kaum muslimin untuk mengetahui enam prinsip ini sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya walhamdulillah kita telah selesai sampai kepada prinsip yang kedua prinsip pertama dan yang kedua telah selesai kita membacanya nah termasuk penjelasan dari Al-Allamah Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala yang kita nukilkan dari syarah beliau. Nah, sebelum kita masuk kepada al-aslu salis, usul yang ketiga yang akan kita bacakan pada sore hari ini insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Untuk mengingat apa usul pertama dan usul kedua yang telah kita lalui. Mudzakarah, murajaah. Apa usul pertama? Perkara prinsip pertama yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Ya, nah tentang tauhid mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah dan marangan dari apa? Syirik lawannya tauhid yaitu syirik. Dua perkara ini perkara yang sangat jelas dijelaskan dalam Al-Quran Bahkan dalam keadaan seluruh ayat-ayat Al-Quran berkisar tentang ini Nah, menjelaskan tentang tauhid. Adapun usul kedua apa? Perkara prinsip yang kedua. Yang kedua, ha? Nah, ahsan dan larangan dari Nah, perintah untuk bersatu dan menjalankan agama yakni bersatu di atas al-haq dan larangan dari larangan dari lawannya yaitu berpecah belah. Barakallahu fikum. Nah, hal ini termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah al-ijtima'u alal haq wa nabhul furqah bersatu di atas al-haq dan membuang perpecah. sebagaimana dalil-dalil yang telah kita bacakan yang disebutkan oleh Syekh Salih Fauzan hafizahullah dalam syarahnya Barakallahu pada sore hari ini kita akan masuk kepada prinsip yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah al-aslu salis anna min tamamil ijtima' as-sam'a wal ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyiyan فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا كافيا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يؤرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به Demikian ucapan mu'alif rahimahullah Beliau mengatakan al aslu salis Usul ketiga Perkara prinsip yang ketiga Adalah Anna min tamamil ijtima' Sesungguhnya termasuk dari kesempurnaan al-ijtima' Yang diperintahkan pada Atau yang dijelaskan pada prinsip kedua Sesungguhnya termasuk dari kesempurnaan al-ijtima, al-ijtima al-haq wa nabdul furqah. Termasuk dari kesempurnaan ijtima adalah as-sam'a wa ta'ah, mendengar dan taat liman ta'ammara alaina kepada siapa-siapa yang na'am memimpin kita. Merintahkan kepada menjadi pemerintah atas kita Walau kana abdan habasyiya, walaupun dia seorang budak Habsyi. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan usul ketiga ini. Kewajiban untuk mendengar dan taat di wali al-amril muslim. Rasulullah telah menerangkannya bayanan syafian kafia dengan penjelasan yang syafi' yang bisa menyembuhkan syubuhat-syubuhat. Enam, kafi yang bisa mencukupkan dari menghilangkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Sebuah penjelasan yang jelas, yang gamblang. Bikuli wajibin min anwa'il bayan dengan segala sisi, segala bentuk dari macam-macam penjelasan apakah penjelasan beliau yang sifatnya syar'an dalil-dalil syar'i Al-Qur'an wa ataupun penjelasan yang sifatnya qadran yakni al-kauni dalil yang sifatnya kauni summa sarah hadal asl kemudian kata mualif kemudian jadilah prinsip ini Prinsip yang ketiga yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim. Jadilah prinsip ketiga ini la yu'rafu inda aktsari man yadal ilma, menjadi tidak diketahui pada mayoritas orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu. Tidak diketahui oleh mereka. Fa kaifa bihi lalu bagaimana Naam akan mengamalkan hal ini. Demikian ucapan mu'alif rahimahullah Ma'asyurah muslimin wa rahimakumullah Prinsip ketiga ini Yaitu as-sam'u wa ta'ah Li wali amri muslim Mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim Hal ini Sangat terkait Berkaitan erat dengan usul yang sebelumnya dengan prinsip yang sebelumnya yaitu al-ijtima'ul al-haq bersatu di atas al-haq. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan beliau menjelaskan al-aslu salis, prinsip yang ketiga ta'atu walil amril muslim, mentaati kepada pemerintah yang muslim li'annahu dikarenakan dia pemerintah yang muslim la yatimmu li'annahu la yatimmu hadzal ijtima' illa bi ta'ati walil amr nah ini kaitan dengan prinsip sebelumnya kewajiban untuk bersatu di atas al-haq dan membuang perpecahan apa kaitan dengan prinsip ketiga dijelaskan oleh Syekh dikarenakan tidak akan sempurna ijtima' alal haq kecuali dengan ditaati walil amr kecuali dengan mentaati walil amr fala ijtima'a illa bi imamin kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tidak ada ijtima' tidak akan terwujud ijtima' persatuan kecuali dengan adanya seorang imam, pemimpin. Wala imamata dan tidak ada imamah, tidak ada kepemimpinan illa bisam'in wa ta'atin kecuali dengan adanya pendengar dan taat. Ini kaitan erat. Maka disebutkan oleh Syekh tadi sesungguhnya dari kesempurnaan ijtima adalah mendengar dan taat kepada waliul amr. Karena kalau tidak ada ketaatan kepada waliul amr dalam satu negeri, rakyatnya memiliki keinginan masing-masing. Maka yang terjadi adalah perselisihan, pertentangan, perpecahan, perangan bahkan. Yang ini menginginkan demikian, yang menginginkan demikian terjadi perbedaan pandangan terus berselisih. Tetapi ketika mentaati satu pemimpin yang muslim. Nah, maka hal ini bisa menyatukan kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Maka para ulama menjelaskan prinsip ketiga itu termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah. Prinsip ahli sunnati wal jamaah dan telah menyimpang dalam prinsip ini kata para ulama beberapa kelompok yang menyimpang antaranya siapa? Al-Khawarij. Siapa lagi? Rafidah. Syiah. Demikian pula Mu'tazilah. Yang dulu dan yang sekarang. Kata para ulama, mereka-mereka ini telah menyimpang dalam prinsip ini. Tidak mau mereka menjalankan prinsip as-sam'u wa ta'ah li walil amr al-muslim. Kata al-allama Syekh Rabi Hafidhullah taala al-khawarij wa rawafid. Khawarij dan Rafidah. Kalau pemerintah itu baik menurut mereka dalam pandangannya mungkin baik, masih sepakat, mereka mau taat. Walaupun sudut pandang baiknya berbeda. Karena kalau menurut mereka Abu Bakar wa Umar itu tidak baik kata Rafidhah. Menurut Khawarij Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidak baik. Namun dalam kalimat tadi kalau pemimpinnya baik mereka masih mau taat. Tetapi bagaimana kalau pemimpinnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Melakukan kemungkaran-kemungkaran namun masih muslim. Terjadilah perbedaan yang nampak jelas dalam hal ini ketika pemimpinnya, pemerintahnya tadi muslim namun melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemungkaran. Kalau ahli sunnati wal jamaah, maka mereka tidak akan melepaskan ketaatan nah, dari mereka. Tidak akan memberontak kepada mereka. Berdasarkan prinsip ini, as-sam'u wa ta'ah li amri muslim. Akan tetapi kaum khawarij Demikian pula Rafidah, Syiah. Mereka akan melakukan pemberontakan al-khuruj al-hukam ketika melihat kondisi pemimpin yang demikian. Terjadi perbedaan. Maka ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah Inilah pentingnya kita memahami prinsip ini Bahwa prinsip ini termasuk prinsip agama Islam yang dijelaskan dengan dalil-dalil yang sangat gamblang. Nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa dalil yang dijelaskan para ulama yang tidak ada kesamaran dalil tersebut. Tidak bisa terbantahkan oleh mereka. Kalau mereka mau mengikuti enam dalil, maka Syekh Ma'alib di sini mengatakan dalam matanya, "Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam," maka Nabi pun menerangkan prinsip ini bayanan syafian kafian. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Al-Bukhari hafizahullah bahwa Nabi menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang syafian, yang menyembuhkan, kafian mencukupi, yakni penjelasan beliau alaihi salatu wasallam ini syafian liman arada wa tatallaba asyifa'a min maradil jahli wal hawa. Penjelasan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah tentang asam wa ta'ah benar-benar akan bisa syafi. Menyembuhkan tadi bagi yang menginginkan dan benar-benar mencari asyifa kesembuhan dari penyakit jahal bodoh dan penyakit hawa bagi mereka. Nah, atau dari penyakit keduanya penyakit jahal dan hawa kalau sudah berkumpul ini sangat berbahaya bagi mereka-mereka yang ingin menyembuhkan dari kejahilannya dari hawa nafsunya ketika mendengarkan penjelasan Rasulullah khususnya dalam prinsip ini asam wa ta'am akan merasa cukup hilang sudah syubuhatnya bagi yang menginginkan namun bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesembuhan dari penyakit bodoh dan hawa sulit bagi mereka menerima prinsip ini yang ada biasanya tuduhan kepada ahlu sunnah bahwasanya ahlu sunnah adalah penjilat tidak ada demikian karena mereka memiliki penyakit dalam hati. Subhanallah benar apa ucapan Syekh Abdullah bin Amr al-Bukhari Bahwa penjelasan Rasulullah ini benar-benar akan menjadi penjelasan yang syafi bagi orang yang menginginkan kesembuhan dari penyakit buruh dan hawa nafsu. Dan juga penjelasan ini kafian. Beliau mengatakan liman ragiba fi izalati bagi orang-orang nam yang menginginkan untuk menghilangkan nam ma'taqadahu apa yang mereka yakini mina minasyubhat dari syubhat atau jahal. Bagi yang menginginkan hilangnya syubhat akan cukup dengan penjelasan tadi. Dia mencari kan apakah benar dibolehkan memberontak kepada pemerintah muslim kemudian mencari dalilnya mendapatkan ayat ataupun hadis dari Rasulullah oh ternyata tidak benar cukup selesai namun bagi orang yang punya penyakit dia akan melawan dengan apa? Akalnya, dengan kiasnya. Itu kan dulu di zaman pemerintah yang masih baik kan gitu kata mereka. Lah sekarang lihat sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah sekian disebutkan. Nanti kita akan sebutkan insya Allah taala dalil-dalil berupa hadis dari Rasulullah yang benar-benar tidak akan lagi mereka bisa menghindar dari pemahaman yang salah seperti itu. Nah, Syekh Saleh Fauzan menerangkan, "Fawaliul amril muslim" Pemerintah yang muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin li liiqamatil hudud wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa nusratil min minal zalim wa hifdzil amn Pemerintah yang muslim Allah telah menjadikannya sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi kaum muslimin. Untuk apa? Untuk iqamatil hudud, untuk menegakkan hudud. Hukuman-hukuman, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal amr wal amr bil ma'ruf untuk menegakkan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar wa nusratil mazlum adh dhalim dan untuk menolong orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang zalim dan untuk menjaga keamanan. Bayangkan kalau sebuah negeri tidak ada pemerintahnya. Maka yang akan terjadi di sana adalah kekacauan. Yang terjadi hukum rimba sudah. Yang kuat yang apa? Yang menang. Yang kuat bisa menguasai. Nah, yang zalim benar-benar akan menzalimi kepada orang-orang lemah. Kalau tidak ada apa? Tidak ada penguasa, tidak ada pemerintah. Nah, sembarangan orang mungkin membunuh mudah, mengambil barang mudah, tidak ada upaya pencegahan, tidak ada penanganan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kaum muslimin yang berada di sebuah negeri seorang pemimpin yang masih muslim, maka sungguh itu merupakan kasih sayang Allah kepada mereka. coba kita rasakan, kita muhasabah apakah saat ini kita bisa beribadah dengan baik, dengan tenang? Nah, terdengar azan berkumandang, kita sholat dengan tenang. Nah, kita mau puasa sunnah, mau puasa Ramadan juga Alhamdulillah bisa Berhari raya dengan tenang juga bisa Nah, kemudian sekarang mau belajar tolabul ilmi di masjid-masjid kaum muslimin juga mudah bisa Bayangkan kalau tidak ada penguasanya, tidak ada pemerintahnya Nah, yang ada baru kita berangkat di jalan sudah ada yang merampok kan? Tidak ada keamanan. Kita tinggalkan rumah-rumah sudah keadaan dijarah. Tidak ada keamanan seperti ini. Maka berzikirlah yang panjang wahai ma'asyurah muslimin. Barakallahu fikum. Sesungguhnya benar-benar seperti kata Syekh waliul amal muslim ini merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Nah, Walaupun sebagian mengatakan tapi kan ini memiliki kekurangan-kekurangan Nam yang namanya manusia. Dan kita dibimbing oleh syariat bagaimana menghadapi kekurangan perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan penguasa. Syariat membimbing kita. Bukan maknanya kita harus memberontak. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Hadza min rahmatillah azza wajal." Ini nam di antara rahmat Allah azza wajal kepada kaum muslimin dengan adanya pemerintah yang muslim tadi. Wasahabat sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum lamma tuwfiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah wafat. Perhatikan bagaimana para sahabat ketika Rasulullah wafat lam yadfanuhu hatta bayau imamahum. Para sahabat belum menguburkan jenazah Rasulullah sampai mereka sepakat membaiat imam mereka sepeninggalan Rasulullah. Man? Siapa? Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum beliau dibaiat, mereka para sahabat belum menguburkan jenazah Rasulullah. Padahal ini jenazahnya siapa? Rasulullah. Dan mereka para sahabat, orang-orang yang paling paham tentang agama, dibanding kita. Mereka murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu ayat itu turun, latar belakangnya, maksudnya, maknanya. Mereka tahu para sahabat paham. Tapi kenapa mereka mengakhirkan penguburan jenazah Rasulullah sampai mereka membayar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sebagai imam ketika itu? Syekh mengatakan, kenapa para sahabat melakukan demikian? Li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah. Karena para sahabat mereka takut khawatir terjadi ikhtilaf wal fitnah. Perselisihan, perpecahan, wal fitnah. Subhanallah ini adalah perkara buruk. Al-khilafu syar. Al-khilafu syar Nah, perpecahan, perselisihan seperti akan benar-benar membawa umat kepada fitnah. Liannahum ya'rifuna karena mereka para sahabat mengetahui memahami annahu la yasluhu an la yasluhu an ya'ishu wala lailatan wahida biduni imamin. Para sahabat itu paham, mereka mengetahui, mereka mengilmui bahwasanya tidaklah boleh, tidaklah layak mereka hidup walaupun satu malam saja tanpa ada seorang apa? imam. Berbahaya. Suatu malam tidak ada penguasa, dampaknya sangat besar. Sehingga sebagian saya pernah mendengar dulu dikatakan, ya kalau urusan agama katanya memang demikian harus e, naam betul-betul. Kalau masalah pemilihan pemimpin urusan dunia, Allahul musta'an syubhatnya mereka. Pada urusan al-imamah kepemimpinan diatur dalam agama Islam. Para sahabat sangat memahami Siapa yang mau mengatakan manusia di zaman ini dari kalangan kaum Muslim yang mengatakan dirinya lebih mulia dari para sahabat, lebih berilmu? Malu dia. Para sahabat orang-orang yang paling berilmu tentang apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakhirkan penguburan jenazah Rasulullah sampai mereka membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu karena mereka paham tidak boleh hidup walaupun satu malam tanpa adanya pak imam. Lianna hadza min daruriyatid din. Karena ini termasuk dari daruriyatid din, perkara-perkara daruri dalam agama Islam, perkara-perkara yang merupakan kemestian dalam agama Islam. Tidak boleh tidak, harus demikian. Ikhwani fid din rahimana Kemudian kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah, "Wa la yumkinu an yakuna hadza illa bisami wa ta'ah li waliyil amri." Maka tidak mungkin hal ini akan terjadi nu al-ijtima' nam bersatu menghilangkan ikhtilaf wal fitnah illa kecuali dengan mendengar dan taat kepada walil amr kepada pemerintah yang muslim Walihada oleh karena ini Yakulu Jalla wa Ala Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke lima puluh sembilan dalam surat An-Nisa ayat ke lima puluh sembilan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri dari kalangan kalian. Qala Syekh Shalih Fauzan, ba'da taatillah wa taati rasulih la budda min taati nam ulil amr setelah taat kepada Allah dan setelah taat kepada Rasulullah mesti untuk taat kepada walil amr. Qauluhu firman Allah Ta'ala wa ulil amri minkum minkum ay minal muslimin. Masih muslim, masih sholat. Nah, berarti masih muslim kan? Masih mensyiarkan syiar-syiar Islam. Sholatkah? Hajikah? Alhamdulillah masih muslim selama mereka masih muslim wajib kepada kaum muslim untuk apa taat dengar dan taat dalla ala annahu yustartu fi wali al-amr an yakuna musliman firman Allah taala minkum hal ini menunjukkan bahwa dipersyaratkan dalam waliul amr yang untuk menjadi waliul amr yakni mereka hendaklah seorang apa muslim yang memimpin kaum muslimin tentulah harus kaum muslimin lagi Ikhwani bidin rahimana rahimakumullah Kemudian Syekh Salih Fauzan menerangkan ucapan muallif Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan syafian kafian bikulli wajh min anwa'il bayan syar'an wa qadra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan prinsip ini dengan penjelasan yang syafi, kafi, yang bisa menyembuhkan, yang mencukupkan dengan berbagai macam sisi dengan berbagai macam bentuk dari macam-macam penjelasan, baik penjelasan yang Nam syar'i ataupun kauni. Qala Syekh Saleh Fauzan. Yani Rasulullah menerangkan hal ini beliau menyebutkan di antaranya dari tersebut haitsu qala ketika bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين نعم Rasulullah SAW bersabda Usikum bitaqwallah Aku wasiatkan kepada kalian Untuk bertakwa kepada Allah Wasam'i wa ta'ah Dan aku wasiatkan pula kepada kalian Untuk mendengar dan taat men, kepada waliul amr wa in ta'ammara alaikum abdun walaupun meskipun yakni kondisinya jika seorang hamba memimpin atas kalian kalau kondisinya pun demikian ini kondisi yang naam keadaan yang wow, mungkin dianggap parah selama masih muslim seorang hamba memimpin maka dalam riwayat lain dari abdan habasyian yang secara tampilan fisik mungkin apa banyak kekurangan. Kalaupun demikian, tetap kalian harus mendengar dan taat. Fa'innahu sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, yakni sepeninggal Rasulullah, kelak dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Rasul memberikan solusinya Fa'alaikum bisunnati Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku Dan sunnah khulafar rasyid al-mahdiin Ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada naam waliul amr. Selain ayat yang kita bacakan tadi surat An-Nisa ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Naam. Juga ayat yang dijadikan dalil oleh muallif pada prinsip kedua dari surat Ali Imran wa'tasimu bihablillahi jami'a. Saya tambahkan dari penjelasan sebagian ulama ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Di antara makna hablullah di antara makna tali Allah di antara maknanya penafsirannya adalah al-jamaah jamaah kaum muslimin. Jadi untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan disebutkan para ulama nam wala jama'ata illa bi imamin. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya seorang imam. Berarti ayat Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a dalam satu makna hablullah tadi selain Al-Qur'an was sunnah wa Islam juga maknanya al-jamaah. Berarti memerintahkan untuk kita mendengar dan taat kepada al-imam karena tidak akan ada jamaah kecuali dengan seorang imam. Kemudian Syekh Saleh Fauzan menjelaskan hadzal aslu salis prinsip ketiga ini yaitu as-sam wa ta'ah yakni yang yang beliau maksudkan dalam hadis tadi yang menjadi syahid usikum bitaqwallahi azza wajal. Yang termasuk prinsip ketiga adalah ucapan Rasul isma'u waatiu dalam riwayat lain kalau disebutkan Rasulullah SAW bersabda isma'u waatiu wa in ta'ammara alaikum abdun mendengarlah kalian dan taatlah kalian kepada waliul amr wa in ta'ammara alaikum abdun meskipun yang memerintahkan atas kalian yang menjadi pemerintah atas kalian adalah seorang hamba Fala yumkinu kata Syekh tidak mungkin sulah jama'atul lil muslimin tidak mungkin akan terwujud jamaah bagi kaum muslimin illa biwali amrin muslimin kecuali dengan adanya seorang wali amr muslim walau lam yakun dha nasab arabi walaupun dia tidak memiliki nasab arabi balau kana mamlukan bahkan walaupun dia seorang mamluk seorang budak Demikian maknanya kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah wa in ta'ammara alaikum abdun. Yani walaupun bukan dari bangsa Arab, walaupun dia berupa budak, kalau jelas dia jadi pemimpin, maka tetap harus apa? Mendengar dan pada kesempatan sore ini saya akan bacakan beberapa hadis yang lain yang dinukilkan oleh Naam al lama الإمام نعم المجاهد Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Dalam syarah beliau Terhadap kitab Usul Sunnah Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala Beliau menyebutkan dalil-dalil Dari hadis-hadis Rasulullah Yang sahih Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim Terhadap pemerintahnya Yang pertama Beliau melakukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. Silakan dilihat dalam Sahih Muslim dalam judul kitab Kitab Al-Imarah. Ada Kitabul Imarah. Bab wujub ta'atil umara'i fi ghairi ma'siyatin. Nah. Silakan dibaca dalam kitab sahih tersebut. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah atau rawi hadis tersebut mengatakan Bayana Rasulullah bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi al amra ahlahu hatta al kufra al-bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan At-Rawi yakni para sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bayana Rasulullah kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? As-sam wa ta'ah mendengar dan taat yakni kepada wali al-amr al-muslim fil usri wal yusri wal mansyati wal makrah baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan nam sulit dalam keadaan muda, dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, penuh semangat, atau dalam keadaan-keadaan yang dia tidak menyukai, selama itu bukan maksiat, kurang suka dengan misalnya kebijakan satu umara, satu pemimpin, namun itu bukan maksiat, maka tetap kita harus apa? Harus taat. Naam. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah beliau menerangkan menukikan ucapan seorang ulama Al-Mubarak Puri rahimahullah mengatakan al-imam idza amara bima al-imam idza biman mandubin au mubahin wajaba seorang imam kalau memerintahkan dengan perkara yang hukum asalnya mandub apa mandub sunnah bukan yang wajib hukum asalnya mandub atau hukum asalnya mubah tapi ketika diperintahkan oleh umara harus dilakukan bukan maksiat kan perkara yang sunnah atau perkara yang mubah hukum asalnya ketika itu diperintahkan oleh seorang penguasa yang muslim maka wajib menjadi apa? Wajib. Bukan karena asal hukum perkara tadi, namun ketika itu sudah diperintahkan oleh siapa? Umar. Contoh misalnya memiliki apa? SIM. Ya. Ah, barakallahu fikum. Surat izin mengemudi, ya. Betul? Nah, barakallahu fikum. Ketika pemerintah ini melihat adanya kemaslahatan bahwa tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor kecuali memiliki SIM dan untuk memiliki SIM syaratnya tentu harus memiliki KTP kan begitu. Dan KTP minimal umur berapa? 17 tahun. Karena mungkin pemerintah sudah meneliti bahwa hal ini kalau dilanggar menimbulkan apa? Mawarat. Bagaimana hukum kita terhadap eh, naam perintah dari waliul amr seperti ini? Wajib atau tidak kita mentaati? Wajib. Barakallahu fikum. Mau sekedar tidak wajib kita mentaati. Karena termasuk ketaatan kepada waliul amr. Barakallahu fikum. Demikian pula apa? Helm, ya. Helm. Ada manfaatnya? Ada manfaat jelas. Pemerintah mewajibkan misalnya. Pakai helm. Kalau nggak pakai helm ditilang kan begitu. Nah, ya kita mengatakan ini ada manfaatnya dan jelas perkara yang baik. Walaupun tidak ada mana pak dalilnya harus pakai helm. Ya jangan demikian. Ya dalilnya dalil umum apa? Wati Allah, wati Allah, wati Rasulullah, uli amri minkum kan gitu. Sudah diperintahkan, maka harus apa? Kita mentaati. Nah barakallahu. Demikian seterusnya dalam perintah-perintah yang disampaikan oleh Umar selama itu bukan maksiat. Bahkan walaupun asalnya perkara mubah maka menjadi apa? Wajib. Nah, maka disebutkan dalam hadis tadi oleh para sahabat kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada wali amr baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit. Wa ala atharatin alaina dan juga dalam keadaan atharah alaina. Atharah yakni sikap egois, ananiyin. sikap kadang muncul dari sebagian mungkin ada penguasa yang dia egois hanya mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya. Ini atharah menguasai nah mungkin eh, kekayaan dan sebagainya. Kalaupun demikian, tetap kita harus apa? Asamu wa ta'ah. Siapa yang mengucapkan ini? wala afaratin alaina. Hmm? Para sahabat mengatakan kami membayat Rasulullah dalam perkara ini. Dan berarti ini diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa alla nunazi al-amra ahlahu dan agar kami tidak melepaskan dari ketaatan dari ahlinya dari pemerintah hatta taral kufr al-bawah sampai kalian melihat kekufuran yang nyata yang jelas disebutkan dijelaskan para ulama apa maksud al-kufr al-bawah kekufuran yang wadih yang jelas tidak ada kesamaran padanya jelasnya seperti jelasnya matahari di siang hari. Syekh Al-Utsaimin rahimah memberikan contoh. Mana perkara yang jelas dan yang tidak. Misalnya, misalnya ada salah seorang penguasa mereka meminum khamr. Saya tanya, apakah ini perkara kebaikan apa kejelekan? Kejelekan. Ini mungkar kan? Padanya ada ihtimal, ada kemungkinan. Apakah penguasa tersebut yastahil yang menghalalkan khomer kalau dia menghalalkannya jatuh kepada kekufuran kalau dia meminum khomer namun dalam keadaan tidak menghalalkan dia tahu dosa namun hawa nafsu yang besar maka itu maksiat namun belum jatuh kepada apa kekufuran maka kalau ada kemungkinan seperti ini ini berarti perkara yang belum jelas berarti bukan kekufuran yang nyata tidak boleh apa tidak boleh diberontak. Nah, melakukan kemungkaran-kemungkaran lainnya yang di sana belum memiliki dalil yang kuat bahwa itu merupakan kekufuran, tidak boleh kita melakukan atau khuruj memberontak keluar dari ketaatan kepada pemerintah tersebut. Tetap kita menyatakan bahwa Nam, dia adalah pemimpin kita, pemerintah kita tidak melakukan khuruj alal hukam. Meskipun kita tidak melakukan perkara-perkara maksiat. Kalau perkara maksiat ya tentu tidak apa? Kita tidak melakukannya. Nanti akan dijelaskan bagaimana mengingkarinya. Ankaru fil qalbi. Tentu kita tidak boleh menyetujui, tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak ma'ruf. Keluar dari siapapun dari makhluk, Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata li makhlukin ti ma'asiyatillah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah namun maknanya bukan berarti maknanya harus apa Perontak, ingkari di dalam hati-hati kita nah itu hadis pertama yang diriwayatkan dari Imam Muslim hadis kedua dinukilkan pula oleh Syekh Rabi Hafidahullah wa kama fi hadisi Ummi Salamah sebagaimana terdapat dalam hadis Ummi Salamah. Masih hadis kedua ini pula Naam diriwayatkan Naam oleh al-Imam Muslim dalam Kitabul Imarah. Sahih Muslim Kitabul Imarah. Disebutkan dalam hadis Ummu Salama, "Innahu Rasulullah SAW bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara'u." Fata'arifuna wa tunkirun faman ankara faqad salima wa man kariha faqad bari'a walakin man radiya wa taba'a Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya akan menjadi atau akan menguasai akan menjadi penguasa kalian yang akan memimpin kalian umara beberapa penguasa atau penguasa-penguasa Fatarifuna wa tunkirun kalian mengenalinya, kalian mengingkarinya. Yani maknanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalian mengenalinya, kalian mengingkarinya, yakni penguasa-penguasa tersebut la yuqimuna hududallah wa la yastaqimuna ala amrillah. Ini maknanya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yakni kalian mengenali, kalian mengingkari, yakni penguasa tersebut tidak menegakkan hududullah, bat hududullah, batasan-batasan hukum-hukum Allah, wala yastaqimuna fi ala amrillah, tidak tegak di atas perintah-perintah Allah. Namun dia masih muslim. Ini makna wa tata'rifuna wa tunkirun. Faman ankara barang siapa yang mengingkari perbuatan-perbuatan mungkar tadi yang dilakukan penguasanya, faqad salima, sungguh dia telah selamat dan Imam Muslim setelah meributkan hadis ini beliau menjelaskan paman Ankara aibi qalbihi. Dalam hatinya. Sungguh dia telah selamat. Waman kariha barang siapa membencinya, yakni fil qalbihi dalam hatinya. pokok ya sungguh dia telah berlepas diri, tidak boleh menyetujui terhadap kemungkaran apapun. Walakin akan tetapi man radiya wa taba akan tetapi yang akan binasa adalah yang ridho dan mengikuti kemungkaran-kemungkaran tadi. Kalau dia malah mengikuti kemudian malah ridho dengan kemungkaran tersebut dan mengikuti ini yang binasa. Mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, qalu berkata sebagian para sahabat kepada Rasulullah mendengar ucapan ini mereka berkata afala nuqatiluhum ya Rasulullah apakah apakah kami harus memerangi mereka wahai Rasulullah karena Rasul menceritakan akan ada umara yang mereka tidak menegakkan hudud Allah juga tidak di atas tidak tidak tegak di atas perintah Allah. Para sahabat, bertanya kepada Rasul, apakah kami harus memerangi mereka wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah menjawab, la masallu tidak selama mereka masih apa? salat. Maka kata Syekh Rabi Hafidullah, famadamu yusalluna, maka selama mereka masih salat, fala yajuzu al-khuruju alaihim, tidak boleh berontak kepada mereka. Ada yang kita mendengar berita bahwasanya penguasa ini memimpin mengimami salat Berarti masih sholat kan? Ya, Jangan itu, ah oh, sholatnya pura-pura. Nah, subhanallah su'udhan. Ya. Zahirnya sholat. Nah, Barakallahu fala yajuzu al-khuruju alaihim tidak boleh memberontak kepada mereka kaifa idza kana yusalli wa yasumu wa yuzakki wa yahujj Lalu bagaimana lagi kalau pemerintah tadi dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia berhaji, bukan hanya sholat. Kan kita dengar berhaji, ya berpuasa, ada nah berbuka dan sebagainya itu puasa. Lalu bagaimana lagi? Bukan hanya sholat. Nah, wa yu'amminu kulla umur lil muslim dan mereka pemerintah tersebut nah menjaga yakni mengurusi semua perkara ini bagi kaum muslimin diatur yang mau haji diatur pemberangkatannya kan diatur kan nah kemudian bagaimana penentuan hari raya diatur bagaimana penentuan Ramadan nah apakah yang seperti ini mau kita katakan bahwa pemerintah tadi sudah keluar dari Islam nasallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan la ma sallu Selama, selama mereka masih sholat. Nah, barakallahu fikum. Syuhribi mengatakan Habibullah Rasulullah SAW dalam hadis tadi tidak mengatakan nam la ma'aqamu as-salat wa atau zakat wa hajju ila akhirih Shalom tidak mengatakan tidak boleh memberontak selama mereka masih sholat, selama mereka masih membayar zakat, selama masih nam berhaji. Tidak. Rasulullah mengatakan la ma sallu. Tidak boleh selama mereka masih apa? Sholat. Barakallahu fikum. Nah, dalil mana yang mau dipalingkan oleh mereka? Sehingga berani menghukumi kufurnya seorang penguasa yang masih sholat. Tidak boleh diberontak. Kalau mereka mau sebagian tadi disebutkan liman arada na'am asyifa'a min maradil jahli wal hawa. Bagi orang yang menginginkan kesembuhan dari penyakit bodoh dan hawa nafsu, mereka mencukupkan dengan dalil-dalil tersebut. Silakan lihat dalam Sahih Muslim. Mau mengatakan hadisnya lemah, ditertawakan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa sudah mengangkat derajat kitab Sahih Muslim demikian pula Sahih Bukhari. Dia mengatakan hadis-hadis Imam Muslim dalam kitabul Imarul daif mungkin dia ditertawakan kaum muslimin. Malu dia. Dia tidak punya ilmu. Hujahnya jelas. Masyurah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Demikian pula dalam sebuah riwayat lain dan hal ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Ahadithul Anbiya. Nanti dilihat. Dalam kitab Sahih Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Ahadisul Anbiya An Abi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an Syekh Rabi menukilkan Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam Kanat Banu Israel tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'un fa taksur kata Rasulullah SAW dulu Banu Israel senantiasa memimpin mereka itu para nabi yang jadi memimpin mereka setiap kali wafat satu nabi maka digantikan seorang nabi wa innahu sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku kata Rasulullah. Beliau Nabi terakhir. Wasatakulu dan akan ada kata Rasulullah khulafa'u sudah kau ada penguasa-penguasa dan menjadi banyak. Bukan cuma satu. Kalau dulu kan khalifah satu. Tapi ketika wilayah kaum muslimin menjadi luas, sehingga e, sulit bagi mereka untuk menghubung satu sama satu sama lain maka sebagian kaum muslimin yang berkumpul di satu wilayah mereka mengangkat seorang imam di sebagian wilayah mengangkat demikian terjadi wakilnya dan dibenarkan para ulama tetap mereka adalah sebagai apa imam bagi kaum yang ada wilayah tersebut walaupun bukan apa khilafah tidak sebagai pemahaman jahil orang yang mengatakan khilafah khilafah khilafah kalau bukan khilafah tidak sah ya subhanallah nah tidak demikian. Rasulullah mengatakan akan ada khalifah ini penguasa-penguasa suruh menjadi banyak. lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah mata ta'muruna lalu apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah fu bai'atal awwal fal awwal wa a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum apa yang kau nas perintahkan kepada kami kalau dalam keadaan demikian Fu, tunaikan bayat yang pertama, kemudian yang berikutnya. al awal pal awal. Maksudnya kalau sudah yang dibayat pertama kali, itu yang ditahan, ikuti. Setelah itu yang berikutnya. Nah, wa'atuhum dan berikan oleh kalian kepada mereka hakkohum, haknya mereka, hak penguasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyai mereka, meminta pertanggungjawaban mereka tentang apa-apa yang mereka pimpin. Siapa yang akan menanyakan mereka? Siapa yang menghisap mereka? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Nam. Syekh Rabi memberikan penjelasan atas hadis ini, kaifa Allah sa'iluhum tarah Bagaimana? Sesungguhnya Allah Allah yang akan menanyai, akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka tentang apa yang mereka pimpin. Maka Rasulullah tidak memerintahkan dalam hadis ini hasibuhum. Nah, hisablah kalian pemerintah tadi. Ayo hitung-hitung. Rasulullah tidak memerintahkan demikian. Sawaru alaihim berontak oleh kalian atas mereka. Ukhruju, keluarlah kalian berontak kepada pemerintah tadi. Hubu haqqakum, ambil hak kalian. Ini tidak diperintahkan Rasulullah. Rasul memberitakan apa? Fu bai'atal awwali fal awwal wa'atuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka, hak penguasa. Kalau itu perintah yang ma'ruf, perintah yang mubah, perintah yang mandub, ikuti, jalankan. Itu haknya mereka penguasa. Nah, sesungguhnya Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, bukan tugas kita sehingga menjadi pengawasi setiap hari baca berita dari satu berita terkumpulkan terus wah ini nih catatan saya nah bapak presiden ini melakukan demikian demikian demikian demikian wah dikumpulkan kemudian nanti dilaporkan kepada ini pak pak DPR ini presiden sudah melakukan demikian nah, bukan kewajiban kita nah barakallahu fikum kemudian Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Satu riwayat lagi saya bacakan. Hadis ini diriwayatkan Naam di dalam kitab Sahih Muslim masih dalam kitab Al-Imarah bab ta'atu bab ta'ati al-umara'i wa in mana'u al-huquq bab mentaati pemerintah walaupun mereka menahan hak-hak nam rakyatnya lihat Para ulama sudah berbicara jauh-jauh hari. Kita yang nggak mau membaca, kita yang mau tidak mau mempelajari. Kemudian menggunakan apa? Analisa-analisa akal kita. Nasallallahu Kita bacakan Syekh Rabi menukikan wa an Al-Qamata Ibni Wa'il an Abi dari Al-Qamah Ibnu Wa'il dari ayahnya. Qala berkata Al-Qamah Ibnu Wa'i dari ayahnya. Nam, ayahnya berkata, "Sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata ayah Al-Qamah. Nam. salam seorang yang bernama Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah. Berarti yang terjadi di zaman siapa? Rasulullah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, أرأيت إن قامت علينا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما Nam Yazid, Salama ibnu Yazid bertanya kepada Rasulullah Wahai Nabi Allah Bagaimana menurutmu Jika Nam tegak atas kami Jika memimpin atas kami Umara Para penguasa Yas'alun yas'aluna yani mereka yas'aluna haqqahum mereka meminta yas'aluna mereka meminta menuntut hak mereka wa yamna'una haqqana dan mereka menahan menghalangi hak-hak kami penguasa yang kalau hak-haknya harus ditunaikan kalau hak-hak rakyatnya apa tidak ditunaikan tahan tidak Bagaimana wahai Rasulullah kalau ada umara yang memimpin kami seperti itu umara keadaannya? Fa'aradu anhu maka Rasul berpaling dari Salam bin Yazid al-Ju'bi. Suma sa'alahu kemudian dia bertanya lagi kepada Rasul fa'aradu anhu kemudian berpaling lagi Rasulullah SAW darinya. Suma sa'alahu bertanya lagi sampai tiga kali fa'aradu anhu maka Rasul berpaling lagi darinya. Nah, Syekh Rabi mengatakan ini soalun khatir ma yuhibbu. Kenapa beliau berpaling? Soal pertanyaan yang berbahaya beliau tidak menyukainya. Berbahaya ini. Soal su'ab pertanyaan yang sulit. Mada yaqulu lahu ar-rasul alaihi salatu wassalam Lalu setelah itu, setelah berpaling tiga kali, namun dia mungkin butuh jawaban. Apa yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diriwayatkan dalam hadis tersebut, "Fajadabahu al-Ash'af Ibnu Qais." Kemudian seorang bernama Ash'af Ibnu Qais menarik yang bertanya tadi. Siapa yang menanya tadi? Salamah Ibnu Yazid Al-Ju'fi ditarik oleh Ash'af Ibnu Qais. Waqal kemudian berkata isma'u wa ati'u fa alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum mendengar dan taatlah kalian kepada penguasa tersebut fa inna alim sesungguhnya kewajiban mereka mahumil apa-apa yang dibebankan kepada mereka wa alaikum dan kewajiban kalian mahumiltum apa-apa yang dibebankan kepada kalian sebagai rakyat diperintah untuk tetap apa mendengar dan taat apakah diperintahkan untuk khuruj memberontak kepada penguasa tersebut tidak Syekh mengatakan qad yafhamu al-qari sebagian pembaca memahami min hadzal qaul dari ucapan ini annahu qaulu Asy'ad Ibnu Qais bahwa saya ucapan Asy'ad Ibnu Qais bukan ucapan Rasulullah namun sebenarnya datang dari riwayat lain beliau menjelaskan benar-benar ucapan Rasulullah jawaban atas Salamah Ibnu Yazid Al-Ju'bi Rasul yang mengatakan isma'u wa ati'u fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum Ketika ditanya bagaimana menghadapi penguasa yang apa tadi? Hmm? Yang apa tadi? Oh, kalau haknya harus ditunaikan, kalau hak rakyat tidak ditunaikan. Nah, egois. Ternyata Rasulullah tetap memerintahkan isma'u wa Kalaupun ini ucapan anggaplah misalnya benar pendapatan mengatakan ucapan Ziyafah As'ad Ibnu Qais perbuatan atau ucapan sahabat yang terjadi di zaman Rasulullah dan itu dibiarkan oleh Rasulullah ini merupakan apa? Hadis apa? Takrir. Berarti dibenarkan Rasulullah SAW. Kalau itu ucapan siapa? Asad Ibnul Qais. Dan ternyata dalam riwayat lain benar-benar disebutkan ini adalah ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian hadis disebutkan hadis-hadis sahih digabungkan antara satu dengan yang lainnya bahwa selama tadi pemerintah tadi masih muslim masolu sama sholat selama belum nampak kekufuran yang bawa yang benar-benar nyata di atas dalil tidak ada kesamaran tadi tidak ada khilaf, tidak ada kesamaran itu adalah kekufuran selama tidak demikian walaupun zalim tetap seorang muslim harus mendengar dan taat tidak boleh mencabut bayatnya kepadanya Nah, tidak boleh melakukan apa? Al-khuruj alan hukam. Kenapa? Maborotnya besar sekali. Nah, akan terjadi pertumpahan darah yang banyak. Di atas inilah telah beramal para ulama al-ajilla, imam ahli sunnati wal jamaah diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saya tanya, apa yang dipaksakan oleh penguasa ketika itu kepada Imam Ahmad. Dipaksa untuk menyatakan apa? Al-Quran. Ahsan. Barakallah. Ini akidah kufur tidak? Kufur. Imam Ahmad dipaksa untuk menyatakan suatu pendapat, pendapat kufur. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena penguasanya ketika itu di didekati, dikuasai, di, nabi tonahnya adalah orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah. Yang berpendapat bahwa Quran adalah apa? makhluk. pada ahli sunnah meyakini sebagaimana dalil-dalil yang wadih dari Quran dan sunnah, Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Imam Ahmad tetap bersabar, tidak mau mengatakan demikian karena ini mungkar kan? Imam Ahmad tidak mengikutinya. Imam tidak ridha tetap mengatakan ya Amirul mu'minin wahai Amirul mu'minin tetap menghormatinya ya Amirul mu'minin nah datangkan dalil yang menunjukkan bahwa Quran dalam makhluk tidak mampu penasehat dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah tidak mampu membantah Imam Ahmad karena tidak ada dalil. Sabar Imam Ahmad. Di penjara, disiksa, bukan satu tahun, dua tahun, tiga masa pemerintahan. Imam Ahmad bukan gaya kita. Kalau kita pengikutnya berapa? Satu, dua orang. Imam Ahmad jutaan orang. Kalau Imam Ahmad mempatuakan demikian, mereka akan taat kepada Imam Ahmad. Maka pernah suatu saat Imam Ahmad didatangi dan mereka meminta fatwa Imam Ahmad ketika merasakan sudah sangat berat kondisinya. Menunggu kalau Imam Ahmad, kalau Imam mengatakan lawan, mungkin mereka akan berontak. Tapi apa ucapan Imam Ahmad? Ittaqillah fid dima'il muslimin. Takutlah engkau kepada Allah. Ini yang berkumpul fuqaha'ul Baghdad. Para ulama Baghdad berkumpul men, men, men, menunggu ucapan Imam Ahmad. Dalam kondisi beliau penjara disiksa. Sabarnya Imam Ahmad. Takutlah engkau ke, dalam urusan darah kaum muslimin dijelaskan oleh para ulama tentang ucapan-ucapan beliau bahwasanya ini fitnah yang khusus menimpa kepada para ulama tapi kalau beliau mengatakan berontak, maka akan terjadi fitnah apa? Lama fitnah yang umum. Muslimin bisa tertumpah darahnya. Lihat fikih pemahaman Imam Ahmad rahimahullah. Seberapa kondisi yang kita sudah alami dibandingkan Imam Ahmad? Sudah sama? Tidak. Dan antum sekarang bebas menyatakan la ilaha illallah, ya, antum ta'lim alhamdulillah, ya, Nah, barakallahu fi antum kita bisa menjalankan ibadah wa ta'lim dan sebagainya. Ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah, fasbiru, sabar. Nah, jangan ikuti orang-orang yang menyelisihi dalil. Kemudian kita baca bagian terakhir. Nah, di bagian akhir dari usul ini mu'alif mengatakan summa sara hadal asl la yu'rab inda aksari man yadil ilma wa kaifal amalu Kemudian jadilah prinsip ini. Prinsip apa? Prinsip apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah yang muslim, tidak memberontak padanya. Suma jadilah prinsip ini menjadi tidak diketahui pada atau menurut, pada mayoritas orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu dan juga eh, lalu bagaimana mengamalkannya? Syekh Saleh Fauzan mengatakan, "Sara hadal aslu la yu'rab inda kathiri mimman yadil ilma." Fayajhaluna mas'alata sam'i wa ta'a wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahammiyah. Jadilah prinsip ini tidak dikenal, tidak diketahui. Nah, pada kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu, mereka bodoh tentang masalah asam wa ta'ah. wa malaha min dan apa-apa yang dimiliki oleh sam wa ta'ah berupa keutamaan-keutamaannya dan kepentingnya sam wa ta'ah Lalu kata Syekh Salih Fauzan, "Fa kaifa bil awam?" Lalu bagaimana dengan awamnya? Kalau orang-orang yang mengaku berilmu, mereka tidak paham tentang asam wa kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa musim. Bagaimana dengan awamnya? Wahum asyaddu jahlan fi Ya tentu mereka lebih parah kebodohannya dalam masalah ini kan. Akhirnya terbawa perasaan. Maka kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu jelaskan, nasihatkan kaum muslimin untuk sabar, mendengar dan taat, tidak terbawa emosi. Sesungguhnya ini minal, min usulidin termasuk prinsip-prinsip agama kita. Al-mabni alal dalil al minal kitab wa sunnah. Yang dibangun di atas dalil Quran wa sunnah. Barang siapa yang benar-benar menginginkan tamasuk dengan Quran wa sunnah, ya demikian. Sabar. Khawani bidin rahimana rahimakumullah. Maka jadilah kata Syekh Saleh Fauzan fasar as-suja'u alladhi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum wal walladhi la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im indahum huwa alladhi yakhruju 'ala al-imamil muslimin. Maka jadilah orang pemberani menurut mereka Orang pemberani yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dan yang tidak takut celaan di jalan Allah menurut mereka yang jahil tentang asam wa menurut mereka orang yang pemberani dan tidak takut celaan dalam menjalankan agama Allah adalah orang yang yakhruju ala imamin muslim yang berani memberontak kepada imam muslim Masya Allah pemberani sampai dikatakan fulan seperti Umar bin Khattab karena lantang berbicara di podium mengatakan pemerintah sudah demikian dan demikian subhanallah benar tidak yang digambarkan syekh ini mereka mengaku-ngaku ilmu ternyata apa yajhaluna as-sam'a wa ta'ah. Mereka bodoh tentang kewajiban mendengar dan taat. Lalu bagaimana dengan awam? Bagaimana dengan kaum muslimin yang tidak tidak mempelajari ilmu secara khusus? Subhanallah, fitnahnya besar. Ditokohkan sampai diangkat menjadi ini sebagai imam, masya Allah. Imam siapa? Kita tidak mengakuinya menyelisihi dalil. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Menurut mereka yang pemberani adalah yang berontak kepada imam kaum muslimin wa yakhla'u yadata yang melepaskan tangan ketaatan memberontak wa yunadi di thawrah alal hukam al muslimin yang menyerukan untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin di husuli khata'i minhum dengan sekedar muncul kesalahan, dosa-dosa atau kemungkaran dari pemerintah tadi yang belum sampai kepada derajat kekufuran, dengan sekedar itu mereka menggerakkan, mengajak kaum muslim untuk berontak, celaka mereka ini. Nah, berbahaya tindakan mereka. atau maksiat atau ketika muncul dari penguasa tadi kemaksiatan, la tasirira hadil kufur yang tidak sampai yang belum sampai kepada batas kekufuran. Wasoro hadisul majalis Jadilah pembahasan Pembicaraan dalam majlis-majlis Wanadawat dalam pertemuan-pertemuan Wal muhadarat dalam ceramah-ceramahnya Fi tatabbu atharatil wulat Dalam apa? Mencari-cari kekurangan-kekurangan Kesalahan-kesalahan para penguasa Di mimbar-mimbarnya demikian Nah Lihatlah sekarang naam BBM sudah naik terus digencarkan biar akhirnya menjadi apa muslimin menjadi apa? Kesal dan sebagainya. Bukannya ditenangkan sahabat. Sebagai nasihat para ulama ketika naik harga-harga mereka menasehati naam sesungguhnya yang membuat harga-harga itu menjadi mahal maka itulah atau dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat harga itu menjadi murah. Allah Subhanahu yang menentukannya. Sabar toh masih bisa makan kan? Ya. Harakallahu Berpikir yang panjang, jangan emosional. Nah, ikhwani fi din rahimana wa rahimakumullah. Nah, mungkin demikian sebagian dari ucapan Syekh Salih Fauzan yang bisa saya nukilkan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, selesai kita membaca usul ketiga dari enam perkara prinsip ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan seandainya ada yang benar dari yang saya sampaikan, pemin Allah taala. Adapun kekeliruan, kesalahan dari kejahilan saya dan dari syaitan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.